بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد wa ikhwani fid din kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid memasuki bab yang ke-62 Babu ma fi kathratil halif. Bab tercelanya banyak bersumpah. Bab tercelanya banyak bersumpah. Maksud bab ini adalah penjelasan bahwa banyak bersumpah dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla itu tercela. Itu tercela. Kenapa tercela jemaah sekalian? Karena itu menunjukkan orang yang banyak bersumpah itu tidak mengagungkan nama Allah. Jadi sedikit-sedikit dia bersumpah menunjukkan dia tidak memuliakan nama Allah Azza wa Jalla. Dan tauhid itu dibangun di atas dasar pengagungan dan kecintaan kepada Allah. Inilah hakikat tauhid. Tauhid itu adalah mengagungkan dan mencintai Allah. Maka siapa yang tidak memuliakan Allah atau nama-namanya maka berarti dalam tauhidnya ada kekurangan. Dalam tauhidnya ada kekurangan. Termasuk kekurangan itu jika dia bersumpah dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla tapi sumpahnya palsu. Dan juga walaupun sumpahnya benar namun terlalu sering dia bersumpah itu juga tercelah. Karena menunjukkan dia tidak memuliakan nama Allah Azza wa Jalla. Di sini penulis rahimahullah taala menyebutkan beberapa dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dalil yang pertama adalah firman Allah Azza wa Jalla wahfadhu aymanakum dan jagalah sumpah-sumpah kalian jagalah sumpah-sumpah kalian Surat Al-Maidah ayat 89 Jemaah sekalian maksud menjaga sumpah kata para ulama' mencakup tiga makna. Yang pertama, jangan terlalu mudah bersumpah. Jangan bergampangan. Dikit-dikit bersumpah dengan menyebut nama Allah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, jangan kalian langgar sumpah kalian. Jadi kalau sudah bersumpah, maka harus ditepati sumpah itu. Melanggar sumpah adalah dosa besar. Ini makna yang kedua. Kemudian makna yang ketiga, jangan kalian tinggalkan sumpah kalian kecuali dengan membayar kafarah. Jadi kalau seseorang sudah terlanjur bersumpah ternyata dia tidak sanggup menepati sumpahnya maka solusinya dia bertobat kepada Allah di samping itu dia juga wajib membayar kafarah Begitu pula kalau seseorang bersumpah untuk melakukan sesuatu tetapi setelah dia fikir-fikir ada yang lebih baik daripada itu. Maka kalau keadaannya seperti ini dianjurkan dia tinggalkan sumpahnya. Kalau dia memandang ada yang lebih baik. Terutama lebih baik menurut syariat. Maka dia batalkan sumpahnya tapi dia tetap harus membayar kefarah. Contohnya jemaah sekalian, seorang suami karena emosi marah kepada istri lalu dia bersumpah untuk menceraikan istrinya. Baru bersumpah akan menceraikan maka itu belum jatuh talak. Nah, ketika kemarahannya meredah, dia pun sadar bahwa itu tidak baik. Lalu dia membatalkan niatnya, padahal dia sudah bersumpah. Maka itu lebih baik. Apalagi kalau seseorang sudah jelas-jelas bersumpah melakukan yang haram juga harus dia batalkan. Sama dengan orang yang bernazar kalau dia terlanjur bernazar untuk melakukan yang haram maka tidak boleh dia tunaikan, harus dia batalkan. Misalkan ada orang mengatakan demi Allah Demi Allah saya akan melakukan ini dan itu padahal itu maksiat. Mungkin dia belum tahu sebelumnya. Setelah dia tahu itu adalah maksiat, maka tidak boleh dia tunaikan sumpahnya. Nah, jemaah sekalian, solusinya adalah dia harus taubat kepada Allah dan membayar kafarah. Membayar denda. Apa dendanya? Allah sebutkan di surat Al-Maidah ayat 89 juga. La yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum walaki yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Allah tidak akan menghukum kalian pada sumpah yang kalian tidak sengaja mengucapkannya. Akan tetapi Allah akan menghukum kalian jika kalian sengaja bersumpah maksudnya sengaja bersumpah padahal itu sumpah palsu atau sumpah yang tidak ditunaikan kemudian Allah jelaskan kafarahnya Fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Maka kafarahnya adalah memberi makan 10 orang miskin dari makanan pertengahan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian atau yang biasa kita makan. Jadi ini pilihan yang pertama. Memberi makan kepada 10 orang miskin dari makanan pertengahan yang biasa kita makan. Jadi jangan yang paling murah dan tidak harus yang paling mahal. Kalau kita mau ngasih yang paling mahal, tentu lebih baik. Tapi minimalnya adalah pertengahan. Sepuluh orang miskin. Jemaah sekalian, di sini juga ada pelajaran penting yaitu perhatian Islam terhadap orang-orang miskin. Sehingga sejumlah hukuman atas pelanggaran itu disuruh bersedekah kepada orang-orang miskin. Ya, 10 orang untuk sumpah. Dan ini juga berlaku bagi nazar nazar dan sumpah kafarahnya sama. Nazar yang sudah terlanjur dan tidak ditunaikan maka kafarahnya sama dengan sumpah. Dan alhamdulillah sudah pernah kita bahas bab nazar ini. Au kiswatuhum atau memberi pakaian kepada mereka. Ini pilihan yang kedua au tahriru raqabah atau membebaskan seorang budak. Ini pilihan yang ketiga. Jadi kita boleh memilih satu dari tiga pilihan ini. Memberi makan 10 orang miskin dari makanan pertengahan yang biasa kita makan atau memberi pakaian kepada mereka atau membebaskan seorang budak. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin. Barang siapa yang tidak mendapatkan satu dari tiga hal di atas Maka berpuasa tiga hari Lebih afdal berturut-turut Jadi Kalau tidak bisa Memberi makan sepuluh orang miskin Tidak bisa pula memberi pakaian kepada mereka Tidak bisa pula membebaskan seorang budak Maka Berpuasa tiga hari Zalika kafaratu aimanikum. Itulah kata Allah kafarah terhadap sumpah-sumpah kalian. Kenapa harus ada kafarah jemaah sekalian? Untuk mengagungkan nama Allah. Walaupun kita bersumpah untuk melakukan yang haram. Tidak boleh kita tunaikan sumpah kita, tapi karena kita sudah sebut nama Allah, maka wajib kita kafarah. Dan tidak boleh kita tunaikan sumpah kita apabila itu haram. Apabila kita bersumpah untuk melakukan yang haram. Namun demi memuliakan nama Allah tetap kita wajib membayar kafarah dan tentunya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya di sini adalah pemuliaan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau ia berkata Aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Al-halifu manfaqatun lis-sil'ah mamhakatun lil kasbi Bersumpah itu melariskan barang dagangan namun menghilangkan keberkahan usaha. Keberkahan jual beli itu. Akhrajahu dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jemaah sekalian, hadis yang mulia ini mengingatkan kita larangan bersumpah untuk melariskan barang dagangan. Jadi ini larangan khusus. Tidak boleh kita bersumpah untuk sesuatu yang rendah. Apa yang dimaksud sesuatu yang rendah di sini? Perkara-perkara duniawi. Ini berlaku umum. Adapun jual beli hanya contoh. Ini berlaku untuk semua perkara-perkara duniawi yang tidak terlalu dibutuhkan sumpah padanya kecuali ada kebutuhan penting sehingga harus bersumpah maka barulah dibolehkan tapi kalau tidak terlalu mendesak maka bersumpah tercelah apalagi hanya sekedar untuk melariskan barang dagangan karena itu menunjukkan orang yang bersumpah itu tidak memuliakan nama Allah. Nama Allah dipakai untuk melariskan barang dagangan. Oleh karena itu hukumnya haram. Walaupun dagangannya menjadi laris, maka Allah mengingatkan melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang mulia ini itu akan menghilangkan keberkahan dagangannya. Akan menghilangkan keberkahan dagangannya. Jadi ini hukuman yang Allah akan berikan kepada orang yang melariskan barang dagangan dengan nama Allah. Maka Allah akan hilangkan keberkahan dagangannya atau usahanya. Kelihatannya keuntungannya banyak. Tapi nggak bermanfaat bagi dia, sedikit manfaat. Walaupun kelihatannya keuntungannya banyak. Namun manfaat bagi hidupnya sedikit. Kenapa? Karena tidak diberkahi. Jemaah sekalian, walaupun harta kita tidak banyak, tapi diberkahi oleh Allah, maka itu akan sangat mencukupi kita. Dan yang paling berbahaya, harta yang tidak berkah itu adalah harta yang menjerumuskan kita kepada maksiat. Seperti yang banyak kita lihat orang-orang yang memiliki harta yang melimpah tapi harta itu dia gunakan untuk bermaksiat. Harta itu dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah jemaah sekalian harta yang tidak berkah Kelihatannya banyak, tapi hanya memudaratkan. Hanya memudaratkan. Tidak membawa kebaikan bagi pemiliknya. Dan di sini juga ada pelajaran umum. Setiap usaha yang haram walaupun kelihatan banyak penghasilannya namun keberkahannya hilang setiap usaha yang haram atau mungkin usahanya halal tapi cara dia mendapatkan dengan cara yang haram jual beli sebenarnya halal tapi cara dia berjual beli dengan cara yang haram seperti menipu termasuk menggunakan nama-nama nama Allah Azza wa Jalla untuk bersumpah dan maksud hadis ini Sumpahnya itu benar. Dia bersumpah demi Allah barang ini asli, bukan imitasi dan dia tidak bohong. Itu sudah tercelah. Apalagi kalau sumpahnya palsu. Dia bersumpah barangnya asli padahal barangnya imitasi. Tentu lebih besar lagi dosanya. Jadi maksud hadis ini sumpahnya benar. Walaupun sumpahnya benar, jujur, untuk melariskan barang dagangan itu sudah tercelah dan menghilangkan keberkahan keberkahan dalam usahanya, dalam bisnisnya. Apalagi kalau dia bersumpah palsu, maka tentu lebih besar lagi dosanya. Tapi jemaah sekalian, lebih besar lagi dosanya kalau dia bersumpah dengan menyebut selain nama Allah Azza wa Jalla karena itu syirik. Sebagaimana sudah pernah kita bahas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak." Barang siapa bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka dia telah berbuat kekafiran atau kesyirikan. Walaupun ulama mengatakan syirik di sini adalah syirik kecil. Orang yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah lebih besar dosanya daripada sumpah palsu dengan menyebut nama Allah dan sumpah untuk melariskan barang dagangan. Namun syirik di sini kata para ulama adalah syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Karena dia tidak bermaksud untuk menyamakan makhluk yang namanya dia gunakan untuk bersumpah dengan Allah. Jadi ada orang bersumpah dengan menyebut nama Allah, selain Allah itu adalah syirik maka itu syirik kecil karena dia tidak bermaksud menyamakan. Contohnya dia bersumpah demi Rasulullah, demi Ka'bah. Apakah dia bermaksud menyamakan Rasulullah dengan Allah atau Ka'bah dengan Allah? Tidak. Makanya syirik kecil. Artinya kalau dia bermaksud menyamakan, maka itu bukan lagi syirik kecil, melainkan syirik besar. Bahkan jemaah sekalian, ada orang-orang yang malah dia bukan lagi menyamakan malah dia lebih mengagungkan selain Allah daripada Allah Azza wa Jalla sebagaimana disebutkan para ulama ada orang-orang yang dia berani bersumpah palsu dengan menyebut nama Allah tapi menyebut nama walinya atau gurunya atau kiainya dia tidak berani sumpah palsu. Ya, seperti pernah terjadi di Yaman itu. Ada orang berdagang berdagang barangnya palsu. Dia bersumpah demi Allah ini barangnya asli. Kemudian pembelinya menantang. Kalau kamu berani, coba sumpah dengan menyebut nama Syekh Fulan. Enggak berani dia jemaah sekalian. Enggak berani. Artinya, Syekh itu lebih dia muliakan daripada Allah. Maka kalau seperti itu bukan lagi syirik kecil melainkan syirik besar. Baik, jadi jemaah sekalian, sampai di sini terkait dengan sumpah ini ada beberapa hal yang terlarang. Yang pertama, larangan banyak bersumpah walaupun sumpahnya itu benar dan menyebut nama Allah. Tapi kalau terlalu banyak sering-sering bersumpah maka itu tercelah. Yang kedua, larangan bersumpah untuk melariskan barang dagangan. Dan ini bisa dikiaskan pada semua urusan dunia. Semua urusan yang rendah kecuali dalam kondisi mendesak. Ya seperti di pengadilan dia dituntut harus bersumpah. Iya. Kalau tidak mendesak maka itu tercelah. Kemudian yang ketiga, lebih besar lagi dosanya bersumpah palsu, larangan bersumpah palsu. Dan yang keempat, yang paling besar dosanya adalah bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Jadi ini empat, empat larangan dalam bersumpah. Yang paling besar adalah yang mengandung syirik. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "La an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi sadiqan. Seandainya boleh atau seandainya harus memilih bersumpah benar eh, bersumpah palsu tapi menyebut nama Allah, bersumpah palsu dengan menyebut nama Allah itu lebih aku sukai daripada bersumpah benar tapi menyebut selain nama Allah. Seandainya harus memilih Dua-duanya dosa. Sumpah palsu menyebut nama Allah. Sumpah benar menyebut selain nama Allah. Dua-duanya dosa. Tapi yang lebih besar dosanya adalah yang kedua. Karena yang kedua adalah kesyirikan. Iya. Jadi kesimpulannya ada empat larangan di dalam bersumpah. Baik. Kita tambahkan satu hadis lagi. Wa an Salman radhiyallahu anhu dari sahabat yang mulia Salman yaitu Salman Al-Farisi salah seorang sahabat yang berasal dari Faris Persia beliau dulunya majusi penyembah api kemudian beliau Allah berikan hidayah mengikuti agama Nabi Isa alaihissalam masuk Nasrani tapi Nasrani yang asli yang masih menyembah Allah bukan seperti sekarang mereka sudah merubah agama Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut Yesus Allah berfirman tentang dakwah Nabi Isa alaihissalam Ya Bani Israel Abudullaha Rabbi wa Rabbakum Wahai Bani Israel Sembahlah Allah Robku dan Rob kalian Itulah dakwah Nabi Isa alaihissalam tapi dirubah oleh para pengikutnya menjadi penyembahan kepada beliau. Kata Imam Ibn Kathir dalam tafsir beliau, yang pertama merubahnya adalah Paulus. Paulus itu sebenarnya orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Dialah yang mengajarkan kepada umat Nasrani untuk menyembah Yesus. Padahal Yesus mengajak mereka menyembah Allah Azza wa Jalla. Jadi Salman ini beliau masuk agama Nasrani meninggalkan kekufuran. Tapi sekali lagi Nasrani yang asli menyembah Allah dan mengikuti syariat Nabi Isa alaihissalam. Lalu beliau berguru kepada para pendeta, pendeta yang masih mengikuti ajaran Nabi Isa Alaihissalam. Dan setiap pendeta mengajarkan kepadanya nanti akan datang Nabi akhir zaman dan beliau akan berhijrah ke kota Madinah. Setiap beliau berguru kepada seorang pendeta, semuanya mengajarkan itu. Telah dikabarkan dalam Injil. Sebelum Injil itu dirubah-rubah, Injil yang masih asli. Bahwa akan datang nabi akhir zaman dan beliau akan berhijrah ke kota Madinah. Makanya Salman berusaha bagaimana agar beliau bisa sampai ke kota Madinah. Maka beliau menumpang kafilah-kafilah dagang, tapi beliau malah dijadikan budak oleh mereka. Sampai di Madinah beliau dijual sebagai budak. Ini tentu kezoliman, tapi beliau rela demi agar beliau bisa sampai ke kota Madinah. Bayangkan dari Persia jauh sekali. Enggak ada pesawat, enggak ada mobil, enggak ada kereta di zaman tersebut beliau harus numpang kepada kafilah-kafilah dagang. Iya. Maka beliau sudah duluan sampai di kota Madinah sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lama beliau menanti sampai akhirnya datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menguji betul enggak seperti kata pendeta tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata betul maka beliau pun masuk Islam dan beliau wafat tahun 36 Hijriah radhiyallahu anhu semoga Allah meridhai beliau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda thalathatun la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim ada tiga orang yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka tidak akan mensucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih yaitu di hari kiamat. Allah tidak berbicara kepada mereka, tidak mensucikan mereka, yaitu tidak mengampuni dosa-dosa mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Usyaimitun zanin. Yang pertama adalah orang yang sudah beruban yang berzina. Orang berzina padahal dia sudah beruban, sudah tua wa'ailun mustakthir, wa'ailun mustakbir. Yang kedua, orang miskin yang sombong. Wa rajulun ja'alallaha bidha'atuhu. Dan yang ketiga, orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. La yashtari illa biyaminih. Dia tidak membeli kecuali dengan bersumpah. Wala yabi'u illa biyaminih. Dan dia tidak menjual kecuali dengan bersumpah. Rawahu Tabarani bisanadin sahih. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dengan sanad yang sahih. Baik. Jemaah sekalian, dalam hadis yang mulia ini terkandung peringatan keras bagi orang yang melakukan tiga dosa ini. Yaitu Allah tidak akan berbicara kepada mereka. Didiamkan mereka, tidak diajak bicara oleh Allah. Ya, kalau kita di dunia ini ada kawan dekat kita nggak mau bicara dengan kita, maka kita merasa tersakiti. Bagaimana lagi Allah tidak mau berbicara dengan kita? Ini bagian dari azab. Kemudian Allah tidak mensucikan mereka, yaitu tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka. Ini ancaman dari Allah. Dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa mereka yang terancam? Ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang sudah beruban berzinah. Anak muda berzina tentu itu adalah dosa besar. Tapi orang yang sudah tua berzina maka dosanya lebih besar lagi. Begitu pula anak muda belum nikah ketika dia berzina itu adalah dosa besar. Orang yang sudah menikah maka dosanya lebih besar lagi. Makanya hukumannya dibedakan. Hukumannya dibedakan. Kalau belum nikah berzina, hukumannya dicambuk seratus kali dan dipenjara setahun. Diasingkan atau dipenjara setahun. Tapi kalau sudah pernah menikah hukumannya adalah hukuman mati. Yaitu dirajam, dilempar di batu, batunya tidak terlalu besar. Kalau terlalu besar, dia cepat mati. Dan juga tidak terlalu kecil. Kalau terlalu kecil, terlalu menyiksa, batunya sedang. Dilempar dia dengan batu sampai mati. Itu kalau dia sudah pernah menikah. Jadi jemaah sekalian, lebih besar lagi dosanya. Apalagi kalau sudah tua, sudah beruban rambutnya, lalu berzina, maka dosanya lebih besar lagi. Iya. Tapi kalau LGBT, hubungan sejenis homoseksual, itu hukumannya sama. Sudah pernah menikah atau belum? Hukumannya sama. Apa hukumannya? Hukuman mati. Sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man wajatumuhu ya'malu amala qawmi lutin faqtulul fa'il wal maf'ula bih." Siapa saja yang kalian temukan melakukan perbuatan kaum Lut yaitu berhubungan sejenis homoseksual, maka bunuhlah keduanya. Dan sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat hukumannya hukuman mati pelaku hubungan sejenis. Dan hukumannya sama, sudah pernah menikah atau belum? Artinya apa? Hubungan sejenis itu lebih besar dosanya. Lebih besar dosanya daripada zina dengan lawan jenis. Hukumannya hukuman mati, namun jemaah sekalian yang menerapkan hukuman mati ini adalah pemerintah. Ya, bukan kita. Jangan antum lihat bencong di jalan. Ya tabrak mobil, jangan. Pemerintah yang menerapkan. Pemerintah yang menerapkan hukuman ini. Iya. Kemudian yang kedua, wa'ailun mustakbir. Orang miskin yang sombong. Orang kaya sombong itu dosa besar. Tapi kalau orang miskin yang sombong lebih besar lagi dosanya. Lebih besar lagi dosanya. Kenapa jemaah sekalian? Di sini ada satu pelajaran penting yang bisa kita petik. Kenapa orang tua berzina lebih besar lagi dosanya? Kenapa orang miskin yang sombong lebih besar lagi dosanya? Karena dorongan berbuat dosa itu sudah berkurang. Nah ini pelajaran penting yang bisa kita petik setiap kali dorongan ber, berbuat dosa itu berkurang, tapi kita masih juga berbuat dosa, maka dosanya menjadi lebih besar. Maka dosanya menjadi lebih besar. Orang tua berzina. Ya, sudah lemah syahwat, masih berzina lagi. Atau sudah punya istri, masih berzina. Dorongan untuk berzina itu semakin lemah. Tapi dia masih berzina. Subhanallah maka dosanya menjadi lebih besar. Begitu pula jemaah sekalian, di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, dorongan berbuat dosa itu semakin berkurang. Karena setan-setannya diikat. Dan orang beribadah, Masya Allah. Suasana ibadah betul-betul kita rasakan. Tapi masih saja orang itu berbuat dosa, maka dosanya lebih besar. Jadi, orang yang misalkan bergibah, di luar bulan Ramadan, lebih besar gibahnya di dalam bulan Ramadan. Karena dorongan berbuat dosa itu semakin kecil. Iya. Maka ini kaidah umum, berlaku umum. Setiap kali dorongan berbuat dosa itu semakin berkurang, lalu kita masih melakukan dosa, maka dosanya itu menjadi semakin besar. Iya. Belum lagi ditambah dengan kemuliaan waktu. Orang yang berbuat dosa di bulan Ramadan berarti tidak memuliakan waktu, tidak memuliakan bulan Ramadan. Maka dengan sebab itu juga dosanya makin besar. Atau kemuliaan tempat seperti di masjid. Orang yang di luar masjid dia bergibah, dosa besar. Tapi kalau dia lakukan di dalam masjid, dosanya lebih besar lagi. Karena berarti dia tidak memuliakan rumah Allah Azza wa Jalla. Maka jemaah sekalian, bisa jadi dosa yang sama tapi pelakunya mendapatkan lebih besar daripada yang lain karena sebab-sebab. Iya. Kemudian, apa yang dimaksud orang miskin yang sombong? Maka sombong itu sebagaimana telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua kategori. Al-kibru batrul haq wa gamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Jadi sombong itu ada dua kategori. Yang pertama menolak kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah semua yang datang dari Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kebenaran. Orang yang tidak mau mengamalkan kebenaran, tidak mau menerima Al-Qur'an dan sunnah, lebih lebih mengikuti pendapat gurunya, lebih mengikuti adat istiadat masyarakatnya, lebih mengikuti undang-undang negerinya, itulah orang sombong. Itulah orang sombong. Kenapa sombong jemaah sekalian? Kenapa dia disebut orang sombong? Karena dia masih makan rezeki dari Allah. Dan Allah pula yang menciptakan dia. Dan dia selalu butuh kepada Allah. Tapi ketetapan Allah dia tolak. Dia lebih memilih hawa nafsunya atau akalnya atau kebiasaan masyarakatnya atau pendapat gurunya daripada syariat Allah Azza wa Jalla. Maka ini kategori sombong yang pertama, menolak kebenaran. Yang kedua, menganggap remeh orang lain. Menganggap dia lebih baik daripada orang lain. Ini jemaah sekalian, penyakitnya iblis dan penyakitnya ahli ibadah. Iblis itu kan ahli ibadah dulu. Iblis dulunya ahli ibadah. Karena saking banyak ibadah, muncul dalam hatinya ujub, rasa kagum terhadap dirinya. Lalu setelah itu muncul kesombongan, merasa lebih mulia daripada Adam. Inilah jemaah sekalian penyebab iblis menjadi kafir. Dan ini penyakit ahli ibadah. Ini tipuan setan kepada ahli ibadah. Ahli ibadah, orang rajin ibadah, pada umumnya tidak diajak setan berbuat maksiat. Tapi dia biarkan berbuat ibadah terus, namun dimunculkan dalam hatinya ujub dan sombong. Iya. Yeah. Jadi orang miskin yang sombong lebih besar lagi dosanya. Nah, kemudian yang ketiga jemaah sekalian, inilah pembahasan kita orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangan. Subhanallah. Kata Nabi SAW, orang yang berjual beli dengan bersumpah sama hakikatnya dia menjadikan nama Allah sebagai barang dagangan. Jadi ini betul-betul rendah perbuatan yang dia lakukan. Allah seakan-akan dia jadikan barang dagangan. Tidaklah dia membeli kecuali dengan sumpah. Tidaklah dia menjual kecuali dengan sumpah. Jadi yang tercela di sini bukan hanya penjualnya, pembelinya juga. Pembelinya juga itu tercelah. Iya. Ya seperti dia bersumpah demi Allah saya cuma bawa uang segini. Iya. Kalau sumpahnya benar, maka itu tercelah, apalagi kalau sumpah palsu padahal masih ada uang lain di sakunya dia sembunyikan, maka tentunya dosanya lebih besar. Tapi sekali lagi jemaah sekalian, lebih besar dosanya jika dia bersumpah dengan menyebut nama selain Allah karena itu adalah kesyirikan. Jadi hadis ini menunjukkan tercelanya banyak bersumpah dan lebih tercela lagi untuk hal-hal yang rendah yaitu perkara-perkara duniawi seperti jual beli dan lain-lain. Semoga bermanfaat mungkin ada pertanyaan saya persilakan. Silakan akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tauhid pengagungan kepada Allah. Kalau dia bersumpah untuk hal yang rendah, yaitu perkara duniawi, maka berarti dia kurang mengagungkan Allah. Perkara duniawi kan rendah. Dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam At-Tirmizi, Nabi SAW bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbatama'in." ma'in." Seandainya dunia ini nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, bukan dua sayap. Seandainya dunia ini nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, maka Allah tidak akan berikan kepada orang kafir walaupun hanya seteguk air. Maka jangan heran kalau orang kafir banyak yang kaya raya karena Allah berikan yang hina kepada mereka, bukan sesuatu yang mulia. Seandainya seluruh isi dunia nilainya seperti satu sayap nyamuk, seluruh isi dunia. Enggak lebih dari satu sayap nyamuk. Kalau nilainya seperti satu sayap nyamuk, Allah tidak akan berikan kepada orang kafir walau hanya seteguk air. Jadi kalau kita menjual seluruh isi dunia sekalipun, tidak boleh kita gunakan nama Allah untuk bersumpah. Apalagi cuma jualan sebuah mobil. Kita jual seluruh isi dunia, nggak pantas kita gunakan nama Allah. Apalagi hanya jualan sedikit. Iya. Jadi itu menunjukkan dia kurang mengagungkan Allah. Tapi tauhidnya tidak batal, namun berkurang tauhidnya, berkurang kesempurnaannya. Iya. Akan menjadi batal kalau dia bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Maksudnya kalau dia samakan Allah, dia agungkan selain Allah seperti pengagungannya kepada Allah, maka itu menjadi syirik besar. Kalau tidak, maka syirik kecil. Iya. Wallahu a'lam. Se é liga sumpah jabatan itu penting karena ini persoalan besar. Amanah. Amanah. Allah berikan amanah jabatan. Itu penting dan bukan hal yang rendah memegang amanah. Iya. Hanya saja yang jadi masalah itu tadi. Pertama cara bersumpah sudah salah. nggak ada diajarkan dalam syariat bersumpah dengan mengangkat Al-Quran di atas kepala. Tidak ada. Sumpah-sumpah saja. Menyebut nama Allah. Demi Allah sudah. Atau demi Ar-Rahman. Bersumpah itu boleh dengan menyebut seluruh nama Allah. Begitu pula sifat-sifat Allah. Demi Ar-Rahman. Boleh. Atau demi kemuliaan Allah. Ya, kadang-kadang ya, jemaah sekalian, setan lebih baik daripada manusia. Karena setan dalam Al-Quran Allah sebutkan qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajmain. Setan berkata, demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan manusia semuanya. Itu setan bersumpah dengan menyebut sifat Allah, demi kemuliaan Allah. Tapi ada manusia bersumpah menyebut selain nama Allah, ya. Kadang-kadang setan lebih baik daripada manusia. Nah, yang parahnya itu tadi, dia sudah bersumpah dengan menyebut nama Allah, bersumpah nggak korupsi, tapi dia korupsi. Maka berarti dia termasuk orang yang melecehkan sumpahnya. Dia harus tobat, ditambah dia harus bayar kafarah. Orang yang sudah sumpah jabatan, harusnya dia amanah dan dia tidak amanah, maka dia harus tobat ditambah bayar kafarah. Apa kafarahnya tadi? Memberi makan, sepuluh orang miskin atau memberi pakaian kepada mereka sepuluh orang ini atau membebaskan seorang budak kalau tidak mampu baru berpuasa tiga hari lebih afdal berturut-turut sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 89 iya nah itu termasuk orang yang tidak memuliakan sumpahnya sudah bersumpah dengan nama Allah tapi dia melanggar iya ada tadi yang kedua Ah, bersumpah di pengadilan. Ini juga penting. Ini boleh. Insya Allah nanti akan kita bahas di hadis setelah ini juga terkandung di situ bersumpah di pengadilan. Apabila hakim meminta untuk bersumpah, maka harus bersumpah. Iya. Jadi ini dibolehkan dalam syariat, dalam fikih peradilan dalam syariat itu dibolehkan. Bersumpah di dalam pengadilan. Dan itu bisa menjadi salah satu itu bisa menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan. Ketika seseorang saksi itu berani bersumpah dengan menyebut nama Allah, maka itu bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan. Itu ada dibahas dalam fikih peradilan dalam Islam. Iya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Al-bayna alal mudda'i wal yamin ala man ankara. Jadi orang yang mengklaim dia harus membawakan bukti dan orang yang mengingkari dia harus bersumpah. Ini di antara hadis yang menjelaskan tentang fikih peradilan dalam syariat. Jadi dibolehkan bersumpah dalam pengadilan. Wallahu alam. Perbedaan sumpah dan janji. Kalau dia menyebut nama Allah, itulah sumpah. Kalau sekedar berjanji, tapi tidak menyebut nama Allah, maka tidak disebut sumpah. Tapi kalau dia langgar, sudah berjanji kepada orang, nah itu termasuk juga perbuatan dosa. Termasuk juga perbuatan dosa. Kalau dia sudah berjanji kepada orang, lalu dia melanggar, sebagaimana Nabi SAW pernah mengabarkan, itu termasuk sifatnya orang munafik. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia melanggar janji. Ya, walaupun dia tidak menyebut nama Allah, tapi dia sudah berjanji kepada orang, lalu dia tidak menepati, maka itu dosa. Namun tidak diharuskan kafarah. Tidak diharuskan kafarah karena kafarah itu untuk apa namanya yang telah kita sebutkan tadi kafarahnya hanya untuk sumpah dan nazar. Yeah. Nah jemaah sekalian Bersumpah Itu hal yang baik Kalau untuk urusan agama Dan Nabi SAW sering bersumpah Tapi urusan agama Seperti beliau bersumpah Wa aimullahi Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat tu yadaha Demi Allah Seandainya Fatimah putriku yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ini beliau bersumpah untuk menjelaskan hukum. Enggak boleh tebang pilih dalam menegakkan hukum. Kalau orang mulia kita tidak hukum, kalau orang rendahan kita hukum. Iya. Beliau juga bersumpah. Kultum walladhi nafsi biyadih kama qalat Banu Israel li Musa ketika ada sahabat yang baru masuk Islam. Lalu beliau mengatakan kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, buatkan untuk kami pohon untuk mencari berkah. Sebagaimana milik orang-orang musyrik itu. Maka Nabi SAW bersumpah, Walladhi nafsi biyadih kultum Kultum walladhi nafsi biyadi kama qalat Banu Israel li Musa. Yang kalian ucapkan demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Seperti ucapan Bani Israel kepada Musa. Kemudian beliau membaca surat Al-A'raf ayat 138 tentang ucapan Bani Israel kepada Musa. Ij'al lana ilahan kamalahum aliha. Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami patung sebagaimana milik mereka. Jadi jemaah sekalian, permintaan sahabat yang baru masuk Islam tadi, dia belum tahu untuk mencari berkah dari sebuah pohon disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan permintaan Bani Israel kepada Musa untuk dibuatkan patung. Artinya apa? Sama-sama syirik, mencari berkah dari benda-benda, pepohonan, batu-batuan, kuburan dan menyembah berhala itu sama-sama adalah kesyirikan. Untuk menjelaskan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Jadi bersumpah itu boleh untuk persoalan-persoalan agama atau yang diizinkan dalam agama. Seperti hal-hal penting itu tadi, amanah jabatan, begitu pula ber, di peradilan, maka itu dibolehkan.